Mereka mencari tahu tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan mereka ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam rangka mencari tahu tentang ibadah Nabi, di sini ada faidah penting buat kita. Apa faidahnya? Faidahnya seperti yang disebutkan di sini, hirsu syababis sahabah radhiyallahu taala anhum ala mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kesungguhan para pemuda dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal mutabaah kepada beliau. Ini faidahnya. Karena tiga orang yang datang ke rumah istri istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata para pemuda, semuanya masih muda. Dan secara umum para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam usianya memang muda-muda dari mulai 16 tahun ada yang 17 tahun 18 tahun sampai 30 tahun nah, kesungguhan mereka sangat luar biasa ketika mereka menyatakan keislaman mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk terus ittiba ya, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di antaranya dalam hal ibadahnya. Jadi inilah yang mendorong kedatangan tiga orang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Mereka sangat ingin tahu bagaimana dan seperti apa sih ibadah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Jadi di sini ada gambaran betapa kuatnya mutabaah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Qala falamma ukhbiruka annahum taqaluha. Ketika mereka diberitahu soal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, maka mereka merasa ibadah yang mereka lakukan selama ini masih kurang. Ini perasaan mereka. Padahal mereka pun bukan tidak melakukan ibadah, jelas mereka juga termasuk orang-orang yang sangat semangat dalam melakukan ibadah. Tapi ketika tahu bagaimana ibadah Nabi, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka kerjakan itu masihlah kurang. Padahal ya, sebagaimana nanti dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam ibadah, dalam amal soleh yang paling penting itu bukan banyaknya, tapi benarnya. Oleh karena itu di kalimat ini ada faidah bagi kita. Apa faidahnya? Annal ibrota bil kaif la bil kam. Yang jadi tolak ukur, yang jadi patokan dalam ibadah itu adalah kualitas bukan kuantitas. Seperti apa kualitasnya? Itu yang jadi patokan. Kalau kualitasnya bagus, sesuai dengan contoh Nabi, maka pasti ibadah itu diterima. Sekalipun sederhana, sekalipun sedikit, tidak banyak. Dan sebaliknya, meskipun ibadah itu banyak dilakukan, tapi kalau secara kualitas tidak baik, dalam artian mayoritasnya justru tidak sesuai dengan ajaran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyaknya itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Oleh karena itu, sekali lagi, annal ibrata bil kaif la bil kam. Yang jadi patokan adalah kualitas bukan kuantitas. Nah. Faqalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Wa qala akharu ana asumu ad-dahra wa la uftir. Wa qala akharu ana Ketika mereka merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan itu masihlah kurang, akhirnya Masing-masing dari mereka mengatakan aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dibandingkan dengan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ibadah? Sementara Allah telah mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, maka salah seorang dari mereka mengatakan kalau saya ini mulai berinisiatif ya, mulai berinisiatif, mulai punya pemikiran. Sudah logika, sudah rasio sekarang yang bicara. Kalau saya, kata salah seorang dari tiga orang itu, saya bertekad untuk sholat malam terus-terusan. Nggak berhenti tanpa tidur, sudah. Sholat malam terus-terusan. Kemudian yang kedua mengatakan, kalau saya, saya akan berpuasa sepanjang masa, tidak akan berbuka. Terus-terusan berpuasa. Yang ketiga mengatakan, saya kalau saya saya akan menghindari wanita, menjauhi wanita, saya tidak akan pernah menikah. Ini inisiatif. Tidak pakai dalil. Ya. Pakai perasaan. Karena merasa ibadahnya kurang, akhirnya muncul inisiatif. Ya. Muncul inisiatif. Pakai akal. Ya tidak lagi melihat dalil. Pokoknya saya ingin melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, kan begitu? Ya. Ingin melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Yang satu ingin sholat malam terus-terusan, yang satu ingin puasa terus-terusan, yang satu nggak akan menikah, menjauhi wanita. Ya. Dari semua kata-kata tadi, ya, para ulama menyebutkan ada faidah penting buat kita apa faidahnya? Faidahnya annal istihsanal aqli lil amal la yusayyiruhu masyru'an illa bitaqriri syar'i. Sesungguhnya anggapan baik akal anggapan baik akal terhadap satu atau sebuah amalan tidak akan menjadikan amalan itu disyariatkan illa bitaqriri syar'i kecuali bila ada ketetapan dari syariat. Gitu ya. Kecuali bila ada ketetapan dari syariat. Nah. Sekali lagi, anggapan baik akli, akal ya, terhadap sebuah amalan tidak akan menjadikan amalan itu disyariatkan. Kecuali dengan ketetapan syariat. Ini penting untuk kita ketahui. Karena banyak orang yang melakukan satu amalan, ya, yang melakukan satu amalan yang tidak dicontohkan, itu dilatar belakangi oleh anggapan baik secara akal. Ya. Dengan bahasa lain, rata-rata ya, kebidaahan itu terjadi dan dikerjakan itu disebabkan karena adanya anggapan baik secara akal. Kan baca Quran naon salah namun baca Quran. Kalau kita buka mushaf di masjid, kemudian kita ucapkan ya ayat-ayat, kita baca ayat-ayat yang ada di dalam mushaf itu, maka ini disebut baca Al-Qur'an. Kalau kita di rumah ambil mushaf, kita buka, kemudian kita baca, ini juga disebut baca Al-Quran. Begitu juga kalau kita di kuburan, buka mushaf Al-Quran, baca ini juga sama, baca Al-Quran. Jadi baca Quran keneh, baca Quran keneh, kan begitu bahasanya. Ya. Kalau ngaji, bolehlah kita katakan ngaji keneh, ngaji keneh, kan begitu. Ya. Ngaji setiap pekan disebut ngaji. Ngaji ketika ada momen-momen tertentu disebut ngaji ngaji dalam rangka ini dan itu juga disebut ngaji jadi ngaji kene ngaji kene apa salahnya sih nah ini istihsanul akli anggapan baik secara apa akal bukan baca Quran bukan ngajinya yang dipersoalkan tapi adakah itu tuntunan dari Rasul SAW ya sesuatu baru dikatakan disyariatkan kalau ditetapkan oleh syariat Sekalipun itu pada asalnya amal soleh, kalau tidak ditetapkan oleh syariat untuk tidak dikerjakan di waktu ini dan waktu itu, maka jangan dikerjakan. Ya. Kalau kita mau pakai logika, mau pakai akal, apa salahnya? Lamun sholat ite adan hela, tului komat, pan hak deh adan teh, pan bagus komat teh. Nah, aman kita di adanan, tadi komatan, kan begitu. Kalau dalil kita istihsanul akli, maka kalau ada orang yang adan hela sebelum sholat, itu jangan disalahkan. Kenapa? Ada secara akal mah bagus, ya nggak? Nggak salah ya kan? Derek sholat mah tetap pakai adan. Masuk waktu duhur pakai adan, waktu asar pakai adan, ya kan? Sholat Jumat juga ada adannya. Sholat id gak adannya sekalian. Hah. Jadi ini Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh ketiga orang tadi, benar nggak secara akal? Benar, bagus kok sholat malam, saum. Kemudian apa? Konsentrasi melakukan ibadah dengan tidak menikah. Ya. Semuanya ibadah, amal, ya kan? Berhubungan dengan amal soleh. Tetapi yang melatar belakanginya adalah apa? Istihsanul akli, anggapan-anggapan baik secara akal. Oleh karena itu wajar kalau Imam Syafi'i mengatakan sana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik atau siapa yang menjadikan dalilnya anggapan baik berarti dia telah membuat syariat baru. Nah. Qala faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Fakola. Lalu Rasul bertanya kepada ketiga orang tadi. Antum alladzina kultum kada wa kada? Kaliankah yang tadi mengatakan ini dan itu? Mengatakan ingin sholat malam gak akan tidur, mengatakan ingin puasa gak akan berbuka, mengatakan tidak mau menikah. Kaliankah itu ditanyakan oleh siapa? oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya ya, ketika ketiga orang tadi mengutarakan maksudnya masing-masing, Rasul tidak ada di tempat. Tapi pernyataan-pernyataan ini dengar oleh orang lain sehingga sampailah kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasul bertanya kepada mereka, kaliankah yang tadi mengatakan ini dan itu? Lihat, pertanyaan ini memberikan faidah kepada kita. Apa faidahnya? Faidahnya al-manhaju al-qawim fit tathabbuti minal akhbar. Ada manhaj yang lurus, ideologi yang lurus. Soal apa? Soal at-tathabbut fil akhbar, memastikan kebenaran suatu berita. Ini diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam agar kita tidak hati-hati eh, agar kita hati-hati dalam menerima berita jangan setiap apa yang kita dengar dibenarkan Rasul saw bertanya Rasul tahu yang menyampaikan kepada beliau itu mungkin sahabat yang dipercayainya ya kan tapi beliau bertanya kembali dalam rangka apa at-tasabbut fil akhbar memastikan kebenaran suatu berita dan ini adalah manhaj ini adalah ideologi. Ini adalah keyakinan hidup yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya kita selamat, ya. Supaya kita selamat, supaya kita tidak salah. Makanya dalam uh, hadis Nabi SAW mengatakan kafabil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta ketika ia mengutarakan setiap apa yang didengarnya. Tanpa melakukan apa? Cross check, tanpa melakukan penelitian, pemeriksaan, ya. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk apa? Tabayyun, ya, untuk tabayyun Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, maka tabayyanu, periksa, teliti dulu beritanya. Ini yang datang orang yang fasik. Apalagi kalau yang menyampaikan berita kepada kita orang yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Lebih-lebih kita harus melakukan hal itu. Terus mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini kok masih mempertanyakan apakah kalian yang tadi mengatakan ini dan itu, apakah ini berarti Rasul tidak percaya? Bukan tidak percaya, tapi apa dalam rangka mendidik kita untuk tasabut, ya, memastikan kebenaran suatu berita. Ini faidahnya buat kita. Ya. Karena apapun yang dikerjakan oleh Rasul, apapun yang diucapkan oleh Rasul, itu semuanya pendidikan. Semuanya pendidikan. Patut untuk kita amalkan. Nah, karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bicara dari hawa nafsunya ya. Apa yang diucapkannya semata-mata wahyu. Qala ama wallah innila akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa. Lalu kata Rasulullah Ama wallah inilah akhsyakum lillah. Ketahuilah demi Allah. Aku ini adalah orang yang lebih takut ya, kepada Allah dibanding dengan kalian. Aku ini orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tetapi meski begitu, aku ini berpuasa, aku juga berbuka, aku sholat, aku tidur, aku bahkan menikahi wanita-wanita. Kalimat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Akulah orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Ini ada faidah, ya. Ada faidah penting buat kita. Apa faidahnya? Faidahnya jawazu tazkiyatin nafs lil maslahah. Bolehnya seseorang merekomendasi diri sendiri untuk sebuah kemaslahatan. Kalau tanpa ada kemaslahatan jangan karena dalam Al-Qur'an dilarang oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merekomendasi mentazkiyah diri-diri kalian secara umum, ya kan? Tapi ketika ada kemaslahatannya boleh. Misalnya apa kemaslahatan itu? Kemaslahatan itu diantaranya misalnya untuk memotivasi orang lain melakukan kebaikan, boleh. Misalnya kita bilang ke teman, itu jalan kemarin, masya Allah rumputnya tinggi-tinggi, alhamdulillah sudah saya bersihkan sebagian. Tazkiyah, tazkiyah, ya kan? Memberikan pujian terhadap diri sendiri, iya. Merekomendasi diri sendiri, iya. Tapi ada maslahat. Apa maslahatnya? Supaya yang lain tergugah untuk melakukan hal yang sama. Boleh. Yang terpenting itu hindari al-kibr, kesombongan. Itu saja. Kalau tujuan kita ketika mengutarakan kebaikan kepada orang lain dalam rangka memotivasi, maka boleh. Ya. Boleh. Nah. Tanpa ada eh, apa sebab apapun tiba-tiba kita bilang ke teman kita misalnya, "Alhamdulillah, saya kemarin begini begini begini begini begini." Boleh? Boleh. Kalau tujuannya untuk memotivasi memotivasi yang lain melakukan hal yang sama, enggak masalah. Ya. Dan tidak perlu dibarengi dengan tepuk dada. Tah. Ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada saya, wah ah, nggak mungkin. Nah, ini sudah beda lagi. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin. Ini benar-benar tazkiyah. Ya. Yang paling berbahaya kalau sudah tepuk dada, kemudian menganggap bahwa orang lain tidak punya andil sama sekali, ya, dan meyakini bahwa orang lain nggak akan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Ini keliru. Ya. Nah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan yang paling takut kepada Allah di antara kalian itu saya. Ini kan tazkiyah. Yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah atau dibanding dengan kalian kepada Allah itu saya. Ya. Sayalah orang yang paling takut kepada Allah, sayalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini tazkiyah. Tapi sekali lagi tujuannya untuk memotivasi. Karena ada maslahat. Agar dengan itu ketiga orang tadi sadar. Rasul saja yang ketakwaannya luar biasa, yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa, beliau berpuasa, kemudian juga berbuka, tidak terus-terusan puasa. Beliau sholat, tapi juga tidur, tidak terus-terusan tidur, Bahkan beliau juga menikahi wanita. Ya, dalam riwayat lain sampai beliau mengatakan hubbiba ilayya atibun nisa. Ya. Di antara perkara dunia yang aku diberikan kecintaan kepadanya, kata beliau SAW, adalah minyak wangi dan wanita. Beliau sangat senang dengan atib, minyak wangi, dan sangat senang dengan wanita. Makanya beliau menikah. Ya. Qala faman ragiba an sunnati falaysa minni. Di akhir hadis Rasul mengatakan faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Sehubungan dengan kalimat terakhir ini, faman Rogi ba'an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk ke dalam golonganku. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hadhil ibaratu asyaddu syai'in fil inkar." Ungkapan ini ungkapan ini faman ragiba an sunnati falaysa minni ungkapan ini adalah ungkapan yang paling keras dalam hal pengingkaran ungkapan yang paling keras dalam hal apa pengingkaran ya. barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk ke dalam golonganku ya. walam yakun maltazamuhu illa fi'lu mandubin atau tarku mandubin ila fi'li mandubin akhar. Sementara kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak ada hal apapun yang mereka ketiga orang yang disebutkan dalam hadis itu berkomitmen kecuali untuk melakukan sesuatu yang sunnah atau meninggalkan sesuatu yang sunnah untuk bisa melakukan sesuatu yang sunnah yang lainnya. Nah, artinya amalan-amalan yang disebutkan itu kan rata-rata sunnah ya rata-rata sunnah saum terus-terusan ya, karena yang wajib hanya saum Ramadan ya kan kemudian sholat malam ini juga sunnah Kemudian faidah lain dari kalimat faman ragiba an sunnati falaysa minni adalah anna luzumas sunnah la yakunu illa bil ittiba' wala tashfa'u kathratul amal al-mujarradati 'anil ittibali sahibiha. Komitmen terhadap sunnah ya, berpegang teguh kepada sunnah itu tidak akan terwujud kecuali dengan ittiba. Kecuali dengan apa? Ittiba. Wahiran wa baltinan. Lahir batin. Ya. Sebanyak apapun seseorang mengatakan bahwa dirinya mengikuti sunnah. Ya dirinya pengikut sunnah tetap tidak akan diakui ketika tidak ada itibaknya sama sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyaknya amalan yang dilakukan, banyaknya amalan yang dilakukan bila tidak ada nilai-nilai ittiba ini juga sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan pelakunya. Ya. Banyak amal dilakukan, tetapi tidak ada nilai ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan menyelamatkan pelakunya. Kembali kepada apa yang disebutkan tadi bahwa yang jadi patokan adalah al-kaif bukan al-kam. Kuantitas bukan e, kualitas bukan kuantitas. Nah. itu akhir dari eh, hadis ke-5 ya, beserta ureannya. Berikutnya kita memasuki hadis ke-6. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sebelumnya juga Bukhari Muslim ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ya ma'syara asy-syabab wahai segenap para pemuda ini himbauan secara khusus disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda ya. Barang siapa yang memiliki kemampuan di antara kalian dalam hal ba'ah kemampuan secara materi, kemampuan secara fisik. Ya, faliyatazawwaj maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu sesuatu yang akan lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya, menjadi tameng, menjadi penjaga baginya. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Faidah yang bisa kita ambil di antaranya faidah yang pertama anna marhalat syabab akhsabu min marahilil umr. masa muda ya, adalah masa yang paling berharga. Masa yang paling berharga. Ya. Karena itu penting bagi kita untuk memanfaatkannya dengan baik. di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak disinggung soal pemuda, bahkan secara khusus, ya. bahkan secara khusus. Para anbiya, para rasul, mereka dari kalangan para pemuda. Dari kalangan para pemuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya salah satunya adalah syabab anjuran untuk memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua ya tidak terlalu salah kalau ada orang yang mengatakan masa muda itu masa emas atau boleh dikatakan masa keemasan. Ya. Masa di mana seseorang itu punya kekuatan fisik dan pikir. Secara fisik kuat, secara pikir pun demikian. Ya, ini masa muda. Kalau sudah tua, daya ingat melemah. Kekuatan tubuh pun melemah. Ya. Makanya manfaatkan dengan baik. Ya. Jadi masa muda adalah masa yang paling berharga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada para pemuda agar memanfaatkannya dengan baik. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Lihat. Wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan ba'ah? Mampu menghadapi beban hidup berkeluarga, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, karena ini akan menyelamatkan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, inayatul Islam bihadihil marhalah bi khassatil li'azimi athariha ala mustaqbali hayati sahibiha. Adanya perhatian Islam yang begitu besar terhadap masa muda secara khusus ya. karena pengaruhnya yang begitu besar dalam masa depan hidup ya. banyak hadis yang menyinggung soal pemuda di antaranya hadis sab'atun yudilluhumullah ada tujuh golongan yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu dari tujuh golongan itu adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Secara khusus disebutkan pemuda. Ya. Kemudian hadis lain ya'tikum syababun min aqtaril ard akan datang kepada kalian para pemuda dari setiap penjuru bumi. Ya. Tidak ada satu tempat pun melainkan di situ pasti ada pemudanya. Ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Enggak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya empat perkara. Salah satu dari empat perkara itu adalah an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Agar masa muda itu bisa secara maksimal dimanfaatkan oleh seseorang diantaranya adalah menjaga diri dengan menikah ya, menjaga diri dengan menikah. ya. karena itu bisa lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Nah, Kemudian dalam hadis yang sudah lewat pembahasannya bersama dengan kita, hadis Malik bin Huairith ya, yang menyebutkan bahwa kami para pemuda, kami para pemuda ya, seumuran tinggal di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 hari untuk apa? Untuk belajar. Para pemuda. Disebutkannya para pemuda secara khusus, ya, ini secara tidak langsung memberikan motivasi kepada kita sebagai pemuda. Ya. Meskipun di sini ada yang sudah tua dan tetua-tua teing. Ya. Tetap we kayak disebut pemuda seri, senang ya kan masih muda pemuda ini kan tamu yang datang hanya sekali ke kita nggak akan datang untuk yang kedua kalinya masa muda itu masa yang ada di antara dua kelemahan kalau disebutkan dalam Al-Quran dua kelemahan itu kelemahan yang pertama adalah masa kecil kan masih lemah ya Kemudian kelemahan yang kedua adalah masa tua. Nah yang tengah-tengah ini masa kuat. Ya. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Faidah berikutnya yang ketiga al-mubadaratu lizawaj litahsinil basar wal farj. Bersegera untuk melangsungkan pernikahan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Kalau seseorang sudah punya kemampuan jangan ditunda-tunda. Untuk apa menunda pernikahan? Banyak orang yang dengan sengaja menunda pernikahan. Kenapa? Karena merasa belum sukses-sukses. Nyamual sukses Aican kawin mah. Hari can nikah menanti udah nikah baru kamu sukses. Kenapa? Karena rezekinya datang. Ya kan? Mungkin ada seseorang yang merasa, aduh masih kurang nih rezekinya masih kurang, rezekinya masih kurang. Nikah. Kalau sudah nikah rezekinya bakal tambah karena istri yang kita nikahi juga datang dengan apa? Dengan rezekinya. Jadi kan double ya, doublen, double ya kan? Jadi nggak perlu khawatir kalau sudah merasa mampu, bisa, mapan, ya. Dalam artian siap secara mental, kenapa ditunda? Ya. Kalau nunggu kita cukup ya, berlebih dalam hal harta, ya belum tentu, ya kan? Malah nanti kita kalau menunda-nunda nikah merasa kurang terus Nah. Kemudian faidah berikutnya yang keempat al-inayatu bihifdil jawarih. Dalam hadis ini ada anjuran untuk perhatian menjaga anggota badan. Perhatian menjaga anggota badan al-jawarih fahiya ni'matun 'ala sahibiha in ra'aha haqqa ri'ayatiha. Karena al-jawarih anggota badan itu adalah nikmat yang tak terhingga bagi pemiliknya jika dijaga dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu benar-benar sempurna. Fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling baik, paling sempurna. Ya. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ada. Ya. Dalam diri kita dari mulai penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, tangan, kaki, dan seterusnya. Ini penting untuk dijaga karena ini nikmat. Ya. Kalau sampai tidak dijaga, maka bisa menjadi bumerang bagi kita karena anggota badan kita ini nanti akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya. Di saat lisan kita tidak bisa mengucapkan apa-apa, ya. maka yang akan berkata tangan, kaki kita, bahkan kulit, bahkan apa? Kulit akan berbicara. Kulit akan berbicara. Jadi ya jaga, ya. jaga kebersihannya, ya. jaga dari hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Ya. Penting. Jangan sampai anggota badan kita menghujat kita. Ya. Makanya kata para ulama waqad takunu nakhmatan in ahmala amruha. Bisa jadi anggota badan ini sesuatu yang akan membahayakan jika diabaikan. Ya. Ada banyak ayat yang berhubungan dengan hal ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya ada malaikat yang mengawasi kalian, yang menjaga kalian. Ya melihat kemudian juga ma'yal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut melainkan ada yang mencatatnya ada yang mengawasinya nah. kemudian juga dalam Al-Qur'an qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangannya dan menjaga kemaluan-kemaluannya. Ya, pandangan, mata, kemaluan, lisan, ya. apapun dari anggota badan, mesti kita jaga dengan baik. Ya. Kemudian juga firman Allah, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar al-laghwa, kata-kata yang sia-sia, maka mereka berpaling darinya. Ini nikmat terkait dengan apa? Pendengaran. Jangan sampai kita bebaskan pendengaran ini untuk mendengar hal apapun. Ya, harus dijaga seperti halnya orang-orang yang beriman ketika mereka mendengar hal-hal yang sia-sia mereka berpaling. Ya. Menghindarkan pendengarannya. Nah Kemudian juga ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana kami menutup mulut-mulut mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka yang akan menjadi saksi. Atas apa? Atas apa yang mereka lakukan. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi bahkan kulit kata Allah Subhanahu wa taala wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina mereka manusia bertanya kepada kulit-kulitnya mengapa kalian mau menjadi saksi atas kami ya bayangkan kulit kita nanti akan jadi saksi akan berbicara di hadapan Allah ketika kita menanyakan lo kenapa kamu berbicara kenapa kamu menjadi saksi kulit mengatakan Allah yang membuat aku bisa seperti ini. Di ayat lanjutannya. Ini semua anggota badan yang harus kita jaga. Himbauan Nabi SAW kepada para pemuda untuk menikah salah satunya adalah dalam rangka menjaga al jawarih anggota badan. Menjaga apa? Pandangan, menjaga kemaluan. Nah, Anggota badan adalah nikmat yang tak terhingga ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka syukuri ya, nikmat itu dengan menjaganya. Salah satu bentuk penjagaan khususnya bagi para pemuda adalah dengan melangsungkan pernikahan. Nah, Kemudian dalam hadis di akhir Nabi mengatakan wa man lam bisaum. Barang siapa yang belum punya kemampuan silahkan berpuasa atau berpuasalah karena sungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya. Nah, faidahnya adalah azimu athari saum fi ighdadil basar wa tahsinil farji. Besarnya dampak dari ibadah saum dalam apa? Dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Kalau kita berpuasa, kita saum, kita ingat. Tuh, lagi saum. Setidaknya ada yang menghalangi kita ya, untuk membebaskan pandangan. Nah, Kemudian faidah lainnya bayanun bayanul wasail asyariyati bi syahwatil insan wa adamil luju ila ghairiha kal istimna alladhi yadurru wa la yanfa wa yahdim wa la yabni dalam hadis ini ada penjelasan soal sarana-sarana yang syar'i. Sarana-sarana yang syar'i dalam rangka menundukkan syahwat ya, manusia. Dalam rangka menundukkan syahwat manusia. Dan agar tidak selalu cenderung kepadanya. Sekali lagi dalam hadis ini ada penjelasan soal sarana-sarana syar'i untuk menundukkan apa? syahwat. Ya, dan agar tidak cenderung kepadanya. Serta agar jangan sampai berpaling kepada yang lainnya. Ya. Karena tidak nikah, akhirnya berpaling kepada perbuatan keji. Ya. Seperti apa? Seperti istimna, masturbasi atau onani alladzi la yadur yang alladzi yadur yang membahayakan wala yanfa tidak memberi manfaat yang bakal menghancurkan dan tidak membangun ya akan membahayakan tidak bermanfaat akan menghancurkan dan tidak akan membangun Faidah lainnya qala al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwah mimma la yazuju sar'an. Al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwah. Perintah untuk menjauhi segala hal yang bisa membangkitkan syahwat. Ya. Dari perkara-perkara yang tidak boleh secara syariat. Nah, hal apapun yang sekiranya dapat membangkitkan syahwat, maka harus di jauhi. Nah, Berikutnya anna du'atal khair hum aulan nas bil mubadarati ila zawaj. Li'alla tushghilu nufusahum bima yadhurruha min fitanis syahawat hatta yakunu qudwatan li ghairihim. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, pengajar, guru dan lain sebagainya adalah orang yang paling utama untuk segera menikah. Supaya tidak tersibukan dirinya dengan hal-hal yang bisa membahayakannya seperti fitnah syahwat ya.